Selamat pagi Pak Dede Pagi Bu Silahkan Bu untuk mengambil momen 2014 ini untuk pembersihan DPR saya rasa nggak mungkin sampai berapa tahun 10 tahun 20 tahun lagi juga saya rasa nggak mungkin kecuali di eh, setelah lewat satu atau dua generasi tapi itu pun memerlukan pendidikan politik pendidikan moral dan attitude kita aja terima kasih. Terima kasih Pak Dede. Pak Harko, selamat pagi, silakan. Pagi, ya sebenarnya sih dari setiap pemilihan umum semenjak Soeharto lengser kan bilangnya kan momentum, momentum, ya kan partai baru lagi momentum. Ternyata kan yang adanya kan momentum untuk e, mengkorupsi melalui partai baru, melalui janji-janji surga kan. Intinya kan gitu, memperkaya diri, buktikan udah banyak. Sebenarnya Indonesia masih ada kesempatan satu dengan ada mujizat Pak Jokowi dan Ahok ya. Mudah-mudahan aja Pak Jokowi dengan direstui oleh Bu Mega bisa mencalonkan karena mereka berdua ini saat ini ya putra bangsa yang mempunyai hati yang bersih ya. Memang dia memang mau kerja gitu ya. Ya kita mudah-mudahan lah Pak Jokowi bisa jadi presiden, Pak Ahoknya bisa jadi gubernur untuk tetap jadi memimpin Jakarta. Pak Jokowi juga tugasnya nanti cukup membersihkan dulu aja lah. Ya, jadi nggak usah mikirin pertumbuhan ekonomi Indonesia lah. Indonesia karena negara yang subur dan kaya raya. Mungkin dengan dengan nggak usah ngapa-ngapain juga tetap tumbuh. Tapi Pak Jokowi bisa bisa masih tetap konsentrasi di Bukata juga sebagian dan membersihkan eh, tikus-tikus uh, besar dan kecil dari negara inilah. Itu aja lah harapan Indonesia mudah-mudahan ke depannya. kasih. Terima kasih kembali. Pak Patrick, selamat pagi. Pagi, Bu. Silakan. Uh, meskipun Pak saya setuju ya Pak Jokowi memang perlu diberi kesempatan untuk jadi presiden tapi tanpa dukungan DPR yang kuat ya pasti nggak bisa maksimal kerja Pak Jokowi jadi memang DPR ini eh, memang perlu dirombak ya, dirombak dalam arti yang isinya orangnya ya dalam arti isi di DPR ini kan orang-orang parpol dari partai politik nah, sekarang kita lihat kinerjanya kan buruk ya yang sekarang partai yang berkuasa siapa? Demokrat, ada Golkar di situ yang paling banyak diisi di DPR ya. Ya coba kasih kesempatan partai lain untuk memimpin. Memang ini resiko, belum tentu belum tentu eh, bahwa akan lebih baik. Tapi ya daripada yang lama tetap kita pilih lagi, mendingan kita kasih kayak misalnya PDIP, Gerindra, Hanura, Nasdem. Aku kasih kesempatan pilih aja nanti. Jadi Demokrat Golkar nggak usah dicoblos, nggak usah dipilih calegnya di pemilu. Tapi kita coba kasih kesempatan Hanura, PDIP, Gerindra, Nasdem kita kasih kesempatan untuk mereka pemimpin mendukung Pak Jokowi jadi presiden. Saya kira itu yang resiko yang harus kita ambil seperti itu daripada yang lama ini kita kasih kesempatan sudah nggak karu-karuan kayak begini tambah merusak negara itu mencarakan rakyat buat apa kita pilih lagi kasih kesempatan yang partai lain saya kira itu bu opini saya terima, kasih Pak Patrick Pagi selamat pagi ya selamat pagi um, untuk membersihkan untuk ke depan ini bisa saja seperti tadi pilih partai yang baru yang dengan risiko-risiko yang ada atau partai lama hanya inilah caleg yang tidak incumbent itu biasanya posisinya itu di nomor 4 ke atas Pak Yohan ya selamat pagi silakan Pak ah, terima kasih kesempatan bicara uh, sebetulnya kalau kita perhatikan benar yang rusak itu kan bukan bukan anggota DPR-nya, yang milih mereka kan partai politik dan kita juga. Nah sekarang kalau kita mengharapkan DPR memperbaiki diri, ya hampir tidak mungkin. Karena yang harus beres ini partai politik, sedangkan partai politik ada 50 sekian itu. Bagaimana bisa? Oke, saya sepakat dengan teman tadi bicara bahwa harus ada perombakan dan orang yang bersih yang bisa Jokowi namanya Gubernur DKI Jakarta sekarang tadi diharapkan DPR mengawal dia tidak perlu DPR yang perlu kawal Jokowi di Jakarta itu rakyat Jakarta dan sudah terbukti pada waktu pemilihan ke depan kalau kita mau Indonesia baik seluruh rakyat berbicara sehingga Jokowi bisa jadi presiden bisa melaksanakan hal-hal yang benar untuk Indonesia. Terima kasih. Terima kasih Pak Yohan. Pak, Pak, Pak Prabu, selamat pagi Anda yang terakhir. Silakan Pak. Ya, selamat pagi. Mengingat pentingnya peran DPR NPR untuk pengawasan uh, eksekutif, harusnya anggota DPR ataupun juga nanti kelak MPR itu ada raportnya yang dipublish, yang diumumkan supaya apakah konstituen atau rakyat yang memilih semuanya bisa menilai betul nggak kerja orang-orang itu bukan lembaganya yang dinilai karena lembaga akan selalu ada misalkan kita robak pun nggak bisa langsung semuanya bukan revolusi bertahap karenanya harus ada rapor tiap orang ya kita bisa lihat absennya kontribusinya apa aja supaya rakyat milihnya gampang terima kasih selamat pagi Pak Abdullah ya. ya selamat pagi silakan Bapak jadi begini Mbak. Ya. Silakan sedikit saja radionya Pak, monitor radionya. Ya, ya Oke, oke. Iya. Begini Mbak, kita ini kan selalu bicara momentum, momentum, momentum. Momentum itu nggak benar, nggak ada cerita itu. Namanya anggota DPR itu sampai kapan itu kalau cara caranya begini kita nggak akan bisa beres. Kenapa saya bilang nggak bisa beres? Karena dari partainya sendiri pada waktu pemilihan itu sudah nggak nggak benar mereka minta duit lah macam-macam kemudian Pak selalu mereka beralasan kan rakyat yang memilih Silahkan silakan ya, tapi mestinya partai politik itu dong ibaratnya buah lalu partai politik ibaratnya buah mbak ya kalau buah itu kita belikan buah untuk anak kita kita kan harus beli yang bagus-bagus buahnya sehingga waktu anak kita makan buah itu kan diambil dia tidak bisa milih lagi semuanya sudah bagus tapi ini anggota partai politik semua buah, buah yang dikasih itu buah busuk semua. Kebanyakan buah busuk. Cuma apa tongkrongannya aja yang bagus, tapi isinya busuk. Saya jelas-jelas ya, rakyat milihnya yang busuk juga kan. Ya. Selamat pagi Pak Sam. Selamat pagi. Silakan lalu menarik sekali nih topiknya. Nah begini, saya melihat memang hasil pembangunan kita itu terutama sektor pendidikan ah, menghasilkan manusia-manusia yang rendah moralnya, rendah etikanya, rendah kepatuhannya pada hukum gitu. Itu juga yang terjadi ah, kita menghasilkan pemimpin-pemimpin seperti itu karena sumbernya adalah pendidikan kita gitu. Karena ah, karakternya kurang baik, ya kan? Nah, jadi kalau menurut saya ah, kita ini kan masyarakat nggak terlibat dalam merekrut anggota-anggota wakil rakyat itu. Mereka partai-partai itu merekrut, merekrut kolega, merekrut saudara, merekrut teman untuk jadi anggota DPR itu merekrut orang dekat. Jadi bagaimana kita bisa memperbaiki? Ya salah satunya ya institusinya, lembaga hukum ini harus sanksinya keras. Kalau dia wakil rakyat melakukan penyelewengan korupsi, ya dihukum minimal 40 tahun. Jangan ya, seperti sekarang ini, ancaman, ancaman hukuman ringan, ya kan, putusan pengadilan ringan. Jadi berulang-berulang juga orang nggak pernah takut, nggak pernah kapok. Di Amerika itu ada hukuman sampai 100 tahun. Oleh undang kita lemah penegakannya hukum lemah, ada hukumnya ditingkatkan ya kan minimal 40 tahun kalau dia korupsi ya, karena dia wakil rakyat misalnya atau pejabat tinggi negara bukan minimal 20 tahun lalu hakim menjatuhkan 4 tahun gitu itu aja komentar dari saya Pak Henry selamat siang siang Mbak iya tapi menurut saya ini datanya lebih baik saya udah nggak ini lagi Mbak ya sama wakil-wakil kita itu yang ada mereka itu ibaratnya pekerja musiman lah katanya mereka dari nafkah ke rakyat ini, mengemis-kemis mereka. Yang mau jadi presiden, yang mau jadi anggota DPR, mereka itu sama aja kerja musiman buat rakyat. Karena mereka mementingkan diri sendiri buat keluarganya. Tapi rakyat tidak diperhatikan dan tidak disejahterakan. Ya kenyataannya sekarang begini. Ya makanya saya kembali lagi saya bilang, nggak optimis lah kita sekarang ini kita memilih pemimpin-pemimpin kita waktu-waktu kita ini karena ya mas kata saya bilang semuanya maling semua mereka itu karena mereka pekerja musiman makasih mbak terima kasih Pak Henry Pak John selamat siang iya dengan jadinya aku DPR yang baru berarti malingnya ganti lagi yang dulu udah udah kaya sekarang mulai dari nol lagi dari gembel lagi jadi ya korupsinya ya nggak bakal beres jadi harus eh, mengembalikan uang kampanye pinjam sana pinjam sini utang utang kali nah, korupsinya saya kira makin luas ya terus apakah presidennya nggak bisa batasin ini ya kalau nggak bisa ya turun aja ganti aja baik terima kasih Pak John Anton selamat siang selamat siang Bu kalau saya sih pem, pemilihan MDPR itu nggak perlu kita memilih personilnya apa perorangannya kita pilih aja partainya udah terus kalau masalah dia mau jadi apa nggak jadi kan urusan partainya terus kalau kita pilih personelnya atau perorangannya individunya pun dia tidak terlalu mewakili kita soalnya apa yang terjadi selama ini kan uh, anggota DPR itu kan setelah kita memilih dia waktu dia memberikan uh, apa namanya eh, waktu dia berkampanye dia memberikan janji-janji itu ternyata setelah dia menjadi dia lupa sama kita bahkan yang orang-orang yang populer juga ikut-ikutan korupsi ikutan begini dan begitu apa yang mereka janji obral janji waktu berkampanye itu saya rasa tidak lagi mereka lematin lagi, lupa karena udah jadi dan terima kasih pun nggak sama rakyatnya mereka bahkan eh, mencuri uang rakyat itu aja makasih